Engkau yang maha mengetahui perkara gaib. dan perkara yang disaksikan. Berilah kepadaku hidayah dari hal-hal yang diperselisihkan di tengah umat ini. Berilah aku hidayah untuk dibimbing kepada kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau ya Allah memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki kepada as-sirat al-mustaqim kepada jalan yang lurus sangat butuhnya kita untuk selalu mengucapkan doa ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing jalan kita dalam beragama dalam berkeyakinan dalam bermanhaj sehingga kita senantiasa istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa wasallam di atas jalan as-salafus salih. Terlebih di tengah-tengah kita dan di zaman kita yang penuh dengan fitnah fitnah yang datang dari berbagai arah yang kembalinya kepada dua jalan syaitan asyahawat dan asyubuhat. Jalan syahwat dan jalan syubuhat. Jalan syahwat di mana seorang hamba dihiaskan kepadanya berbagai macam kenikmatan dunia. Dihiaskan kepadanya keindahan dunia, keindahan wanita harta benda, kedudukan yang menyebabkan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari jalur syahwat yang ditujukan kepada mereka yang memiliki semangat untuk beragama, memiliki semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka syaitan melalui jalur syubhat berusaha memalingkan hamba tersebut dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dihiaskan kepadanya berbagai macam pemikiran-pemikiran bid'ah penyimpangan dan kesesatan. Sehingga terkadang seorang tidak merasa dia menyangka dirinya berjalan di atas hidayah. Namun ternyata dia termasuk orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a Tahukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya yaitu mereka yang sesat dalam beramal dalam keadaan mereka menyangka bahwa merekalah orang yang terbaik dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membimbing kita untuk berjalan di atas manhaj para sahabat tabi'in atba'u tabi'in dan di atas manhaj para imam-imam salaf as-salafus salih yang kokoh dan tegar di saat munculnya fitnah di tengah-tengah umat ini. Masyara al-ikhwa rahimakumullah untuk mengisi kekosongan pada malam hari ini maka saya ingin membahas sekaligus memberi oleh-oleh dari perjalanan umrah dengan para ustaz pada beberapa hari yang lalu antara bulan Rabi' al awal di akhir-akhir Rabi' al-awwal dan di awal dari Rabi' al-thani sebagaimana yang antum ketahui bahwa ad-da'watus salafiyah sedang dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fitnah liyamizallahu al-khabith min at-tayyib agar Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara yang buruk dengan yang baik. Dan itu merupakan salah satu hikmah adanya ibtila, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Azza wa Jal ingin menampakkan siapa yang jujur di antara hamba-hambanya yang komitmen untuk berjalan di atas al-haq. Dan siapa yang bermain-main? Siapa yang talawun dan tala'ub di dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Terkadang seseorang terlihat secara zahir berpakaian dengan pakaian salafiyah sehingga banyak orang yang menyangka bahwa dia berjalan di atas jalan as-salafiyah di atas manhaj ahli sunnah Akan tetapi lama kelamaan pada akhirnya nampaklah keburukannya. Nampaklah tendensinya. Yang ternyata dia adalah seorang hizbiyun makirun mutasattirun bis salafiyah seorang hizbi namun membungkus dirinya dengan as-salafiyah bagi mereka yang membaca perjalanan ad-da'watus salafiyah bukan hanya di Indonesia tapi secara umum di dunia maka dia akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji dakwah ini dan menguji mereka yang berjalan di atasnya Cobaan demi cobaan mereka hadapi. Semakin nampak dan semakin nampak mereka yang pada asalnya berjalan di atas jalan hizbiyah namun membungkus dakwahnya dengan slogan salafiyah. tentu bukan hal yang asing. yang kadang kita mendengarkan nama-nama mereka Abdurrahman Abdul Khaliq mengatasnamakan dakwahnya dakwah salafiyah bahkan dia menulis kitab yang menerangkan tentang prinsip-prinsip ilmiah di dalam dakwah salafiyah maka dia berdakwah dengan ihya turasnya lama kelamaan tersingkap apa hakikat dari dakwah mereka ternyata dakwah mereka adalah dakwatun ikhwaniyatun sururiyah mengatasnamakan salafiyah maka para ulama setelah mereka menasihati sekian tahun lamanya namun dia tidak mendengarkan nasihat. Sampai kemudian para ulama pun memberi peringatan tentang bahayanya pemikiran Abdurrahman Abdul Khalid. Demikian pula yang lainnya muncul yang berikutnya. Adnan Urur Abu Muhammad Al-Maghrawi dari Maroko kemudian diikuti oleh yang lainnya Abul Hasan Al-Ma'ribi al masri kemudian Ali Hasan dan yang bersamanya yang terfitnah dengan dunia Allahumma musta'an Salim Al-Hilali Musa Nasr dan yang bersama mereka Mereka dahulu dikenal sebagai tokoh-tokoh dakwah salafiyah. Akan tetapi subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menampakkan siapa yang jujur berjalan di atas dakwah ini dan siapa yang bermain-main. Bermain-main yang menyebabkan mereka pun terpental kalau kita berbicara secara secara umum apa yang terjadi di dunia ini. Maka tidak terlepas pula dakwah di Indonesia ini. Berbagai macam cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dakwah salafiyah. Cobaan demi cobaan terus mereka hadapi. Namun yang wajib bagi seorang muslim seorang sunni untuk kokoh di atas al-haq. Melihat sesuatu dengan ukuran al-kitab was sunnah ala fahmi salaf. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana sikap kaum muslimin dalam menghadapi fitnah untuk kembali kepada al-ulama al-kibar kepada kibarul ulama terkhusus mereka yang berkecimpung dalam ilmu ini, ilmu jarah wa ta'dil. Yang menanamkan kepada para pemuda Islam al-usul as-salafiyah as-sahihah. Prinsip-prinsip salaf yang sahih yang berasal dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Maka bermunculanlah sebagian mereka yang yang terkadang membawakan faedah-faedah namun pada hakikatnya faedah itu tidak diterapkan pada tempatnya. Abdul Hasan Al-Ma'ribi Seringkali dia berbicara tentang masalah taksil, taksil. Kaidah ini, kaidah itu. Tapi dia sendiri tidak menerapkan kaidahnya. Dia sendiri menyelisih kaidahnya. Dan terkadang bahkan membuat kaidah sendiri dan dia sendiri yang memahaminya yang kembalinya kepada kaidah Al-Hasan Al-Banna. Qaidatun ikhwaniyah Di antara kaidah ikhwan muslimin yang masyhur, nata'awunu fi ma ittafaqna alaih wa na'tadiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Kita saling tolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati. Apabila kita berselisih, ya saling beri udur. Saya sunni, kamu syiah. Ya sudah saling beri udur lah. Subhanallah. Bisa-bisanya bersahabat yang ini mencintai Abu Bakar Siddiq, yang ini mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, mengkafirkan para sahabat. Apa mungkin terjadi persahabatan yang seperti ini? Ma'asyiral Allah. Maka muncul berbagai macam kawaid. Ya. Berbicara tentang kaidah, namun ternyata dalam penerapan menyelisih kaidah dan bahkan membuat kaidah-kaidah sendiri yang bisa menyingkap perkara-perkara ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah hanyalah para ulama al-kibar bukan sigarut talaba bukan saya dan bukan fulan bukan allan akan tetapi kibarul ulama' satu kejadian di masa Imam Ahmad rahimahullah. Di masa Imam Ahmad fitnah khalqul Quran. Siapa yang membaca sejarah Imam Ahmad rahimahullah dan keteguhan beliau untuk berpegang kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman fitnah. Ya. Fuqaha Baghdad ini fuqaha Baghdad. Disebutkan oleh eh, Ibn Muflih dalam Al-Adab Al-Syar'iyah bahwa fuqaha Baghdad mereka mendatangi Al-Imam Ahmad pada masa khilafah al-wasiq billah ingin memberontak ingin memberontak karena permasalahan fitnah khalqul Quran menyatakan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala menasihati mereka. Kata beliau, "Ad-dima ad-dima." Darah yang ditumpahkan, darah yang ditumpahkan. Beliau sendirian berhadapan dengan fuqaha Baghdad. Kalau orang dahulu kalau disebut fuqaha itu bukan kiai. Yang namanya fuqaha itu seorang yang sudah diberi wewenang untuk berfatwa. Tapi subhanallah di zaman fitnah qashatil uqul. Ya. Akal itu seakan-akan nggak berjalan pada jalan yang semestinya. Al-Imam Ahmad rahimahullah sendirian menghadapi mereka, menasihati mereka bahwa melakukan pemberontakan kepada penguasa itu adalah fitnah yang jauh lebih besar dari fitnah yang terjadi tentang permasalahan khalqul Quran. Yang menjadi syahid yang ingin kita sebutkan di sini bahwa pada saat terjadinya fitnah hati-hati. Jangan setiap orang sok merasa punya ilmu untuk berbicara. Belajar setahun, dua tahun. Bahkan mungkin belajar di Arab Saudi atau belajar di Yaman. Kemudian pulang. Lalu berusaha untuk menentukan sendiri jalannya. Tanpa bimbingan para ulama. Wallahi akan binasa dia. Kita tidak bisa lepas dari bimbingan para ulama dalam menghadapi setiap permasalahan. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka satu urusan yang mendatangkan rasa sedih atau mendatangkan rasa gembira, apabila bukan ulama mereka langsung menyebarkan begitu saja tidak mengetahui akibatnya. Kalau seandainya mereka mengembalikan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri, kepada ulama, maka akan diketahui siapa yang mampu untuk beristimbab mengambil sebuah kesimpulan hukum dalam menentukan satu permasalahan yang hanya dimiliki oleh para ulama itu pun bukan semua ulama. Tapi ulama yang mampu menghadapi fitnah. Untuk senantiasa komitmen di atas sunnah. Oleh karena itu, ma'asyarakat rahimakumullah. Di zaman kita ini, ulama al-fitnan, al-fitan sangat sedikit sekali. Al-Allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali Ubaid Al-Jabiri Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahumullah wara'ahum demikian pula para ulama yang lainnya mereka dikenal sebagai ulama yang tabit kokoh tegar di atas sunnah maka kepada mereka kita mengembalikan berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kebingungan umat ini. Karena kalau kembali kepada keumuman manusia, keumuman orang, kadang-kadang mereka kagum kepada seseorang yang tidak sepantasnya dikagumi. Syekh Mukbil rahimahullah taala beliau ya beliau pernah menyebutkan bahwa masya Allah kalian sekarang di tempat ini kalian belajar sebagai penuntut ilmu, kalian kalau keluar meninggalkan ma'had ini, orang-orang menganggap kalian Syekhul Islam. Syekhul Islam. Padahal mungkin Arba'in Nawawi pun belum ter, belum dihafal seluruhnya. Begitulah pandangan awam. Awam kalau melihat seorang berdiri di atas mimbar mampu menyampaikan bahasanya dengan bahasa yang baik, mampu berorasi, apalagi kalau diembel-embeli dengan dalil, kalau Allah, kalau Rasulullah. Keluar kesimpulannya apa? Masya Allah, fulan hafal Bukhari Muslim. Ini kesimpulannya. Masya Allah, fulan. Masya Allah. Oh, sudah pujian, berbagai macam pujian. Nah, sampai ada seorang yang subhanallah sangat-sangat gulu. Ketika memberi pujian kepada seorang yang terfitnah. Yang disebut oleh Al-Allama Rabi bin Hadal Madkhali. Hafizahullah Ta'ala. Dengan sebutan makirun. La'abun yamshi ala tariqatil halabi. Dia memberi pujian yang luar biasa. Sabar wahai Ustaz. Masya Allah engkau memiliki ilmu. Bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Masya Allah. Ditampilkan lagi. Ya. Nah. Ditampilkan lagi di situsnya. Seharusnya kan seperti ini nggak perlu. Ya. Ini kan berlebihan, gulu. Seperti gulunya mereka yang memuji Yahya al-Hajuri. Ya. Dengan sebutan Imam Mustaqalain, imamnya manusia dan jin. Imamnya manusia dan jin. Yahya al-Hajuri yang kemarin sempat berangkat ke Makkah ingin bertemu Syekh Rabi' hafizahullah taala namun Syekh tidak ingin bertemu dengannya Alhamdulillah Nah Alhasil ma'asyar rahimakumullah di antara ikhwan yang tidak memahami permasalahan ini mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Ustadz yang kita kenal dulu Masya Allah mengajarkan sunnah mendakwakan dakwah salafiyah nah karena itu yang diketahui tidak mengetahui hakikat sebenarnya tidak memahami hakikat permasalahannya namun seorang tidak boleh menjadi orang yang buta dan tuli kata orang Arab hubbuka syai yu'mi wa yusim kecintaanmu kepada seorang itu bisa membuat kamu buta dan tuli. Kita nggak boleh buta dan tidak boleh tuli. Kebenaran itu harus lebih kita junjung tinggi daripada hubbul ashkhas cinta kepada individu-individu. Demi Allah ya ikhwan, kalau ana saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan saya di atas al-haq. Kalau anda menyimpang, sama Allah. Eh, maka anda harus ditinggalkan. Tidak diperbolehkan seorang menjadikan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tolak ukur kebenaran. Ini manhaj kita. Dan sebenarnya kita sudah sering mempelajari hal ini bahwa perkataan al-Imam Malik rahimahullah taala kullu kalamin yuqbal wa yurad illa kalam sahib hadzal qabr itu adalah manhaj kita setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manhaj namun kadang-kadang dalam penerapan seorang akhirnya tidak menerapkan pada tempatnya maka oleh karena itu sekali lagi sangat butuhnya kita kepada bimbingan para ulama. Ma'asyarakat rahimakumullah. Apa yang terjadi dari al-khilaf perselisihan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Sudah bertahun-tahun lamanya. Ya. Sebagian para masyayikh termasuk yang datang ke Indonesia berusaha untuk untuk menyelesaikan. Tapi subhanallah uh, tidak terselesaikan. Apakah disebabkan karena uh, eh, sebagian mereka yang yang datang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, hafizahullah ketika kita berziarah ke tempat beliau bahwa saya mengetahui siapa yang datang. Dan saya mengetahui kadar mereka. Mereka adalah orang-orang yang belum bisa untuk mengumpulkan ya, setiap permasalahan yang terjadi lalu kemudian menyelesaikannya dengan cara al-manhajus salafi Sampai pada dua tahun yang lalu, yakni dua Ramadan, itu sudah sempat terjadi pertemuan. Asalnya keberangkatan para ustaz ke Arab Saudi ketika itu di bulan Ramadan ingin jalsah duduk dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Namun qadar Allah ma syafa'al Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Syekh Muhammad bin Hadi tidak sedang di rumahnya. Lalu kemudian uh, diberi kemudahan dan kesempatan untuk bermajelis dengan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Hafizahullah taala. Alhamdulillah. Dan Syekh Rabi' bersedia ketika itu. Syekh Rabi bersedia. Maka tibalah waktu yang telah ditetapkan. Kumpul kedua belah pihak. Jalsa khusus orang-orang Indonesia ketika itu bersama dengan Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala di bulan Ramadan. Qaddarullah saya pun yang sangat berkeinginan untuk hadir terlambat. Karena memang jalsa ini uh, jalsah yang yang apa? Bukan sesuatu yang di, ditetapkan sebelumnya. Karena kesepakatan sebelumnya akan duduk bersama dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Namun uh, eh, suatu hal yang tidak disangka ternyata Syekh Rabi setuju untuk mendatangkan kedua belah pihak. Duduklah mereka. Masing-masing menyampaikan argumennya masing-masing menyampaikan permasalahannya terjadi debat. Nah, di hadapan Syekh Rabi dan Syekh Rabi terus mengarahkan, membenarkan yang salah, menguatkan yang hak. Yang kesimpulannya ya, kesimpulannya sini saya akan bacakan sebagai kesimpulan karena kesimpulan ini pun sudah direkomendasi oleh Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Kesimpulan nasihat Syekh pada majlis itu di bulan Ramadan. Di rumah beliau di Makkah al pada tahun 1433 Hijriah. Dalam kesimpulan ini saya sebutkan secara ringkas. Yang pertama bahwa Syekh menasihati untuk meninggalkan seluruh sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya khilaf perselisihan dengan cara yang baik dengan menjaga lisan dan at-ta'akhi saling mengikat tali persaudaraan dan berhati-hati dari syaitan yang akan memutuskan dan menumbuhkan permusuhan di antara ahlu sunnah. Adapun yang kaitannya dengan radio roja, al syekh Rabi' mengatakan, "Alladhi yahtarimu manhajahu wa aqidatahu la yasma' li haula." Ashabul idaah walladhi la yubali yasma'. Orang yang menghormati manhajnya dan akidahnya tidak akan mendengarkan mereka para dai di radio roja itu. Adapun yang tidak memperdulikan, dia akan mendengarkannya. Yang tidak peduli dia dengarkan. Beliau juga mengatakan aku menasihati para ikhwan agar hendaknya mereka menjauhkan diri untuk mendengar radio ini. Dan beliau mengingatkan kita dengan asar Ayub As-Sakhtiyani dan Muhammad bin Sirin tentang tidak diperbolehkannya mendengar dari ahlul bid'ah ketika Ayub as sakhtiani didatangi oleh seorang ahli bid'ah mengatakan kepadanya aku ingin membaca kepadamu satu ayat kata Ayub la satu ayat pun tidak dan beliau mengingatkan bahwa kitab-kitab salaf itu mencukupi kitab-kitab salaf itu mencukupi daripada mendengarkan radio ini Beliau juga menyebutkan bahwa radio ini akan menyebabkan terjadinya khilaf di antara salafiyin dan beliau memerintahkan untuk meninggalkannya. Dan beliau juga menyebutkan bahwa Ihya Uturas Ali Hasan Al-Halabi Abu Hasan mereka adalah orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap Ahlus Sunnah Sebagaimana beliau juga menyebutkan bahwa orang-orang awam pun harus diberi peringatan dari radio ini. Sebagaimana para ulama salaf mereka memperingatkan orang-orang awam dari ahlul bid'ah. Adapun yang kaitannya dengan Yazid, Jawas. Asyik menyebutkan bahwa sekedar berpakaian dengan pakaian salaf itu tidak cukup menjadikan seorang itu salafi. Karena waktu itu ketika Zulkarnain menyebutkan tentang Yazid Jawas, dia ditanya tentang Yazid Jawas. Maka dia mengatakan bahwa Yazid Jawas salafiyun. Bahasa Indonesia salafi goncang. Salafi tapi goncang. Ya. Di majelis itu sempat terjadi uh, perdebatan karena yang menukil ke Syekh Rabi' menyampaikan penukilan Zulkarnain tentu dinukil dengan bahasa Arab. Disampaikan kepada Syekh Rabi' bahwa Zulkarnain mengatakan tentang Yazid Jawas bahwa dia salafiyun muttarib. Salafiyun muttarib. Betul ya? Kalau diterjemahkan salafi goncang. Gak setuju Zulkarnain. Tidak benar. Ini tidak benar. Saya tidak mengatakan seperti itu. Nasnya tidak seperti itu. Lalu ditanya, kamu mengatakan apa tentang Yazid? Saya mengatakan salafiyun muza'za. Sampai katanya Syekh Robi tersenyum. Apa bedanya salafi muttarib dengan salafi muza'za? Perbedaan terjemahan. Karena kamu sendiri tidak mengatakan muza'za, kamu sedang bahasa Indonesia salafi goncang untuk disampaikan pada Syekh Robi kan nggak mungkin. Ya. Dia mengatakan salafi goncang ya butuh syarah lagi. Ya. Apa itu goncang kan? Akhirnya bingung lagi Syekhnya. Makanya diterjemahkan mutarib. Gak setuju dia dengan terjemah. Maunya muzaza. Kata Syekh Robi apa bedanya? Kamu mengatakan muzaza, apa alasannya? Gak bisa dia menjawab. Tapi dia sempat menyinggung di situ ini penting untuk saya sampaikan agar jangan sampai dianggap bahwa saya atau yang lainnya menyembunyikan apa yang terdapat di jalsah itu, di majelis itu. Di majelis itu dia sempat mengatakan bahwa saya dari dulu meyakini bahwa Yazid itu hizbi. Namun saya mengatakan dia salafi gojad bil muqarana. Karena eh, apa istilah muqarana menimbang dengan dengan seorang yang lain. Dia menyebut Muhammad Zaitun ya, pimpinannya Wahda Islamiyah. Adapun Zaitun maka dia hizbi, dia bukan salafi dari dekat dan dari jauh bukan salafi sama sekali. Adapun Yazid maka dia salafi goncang. Salafi goncang. Ditanya oleh Syekh Rabi, apa yang menunjuk yang menunjukkan dia goncang apa? Yani kenapa dia disebut salafi terus goncang? Itu kenapa? Tak bisa dia menjawab ketika itu. Nah. Kemudian, masyaallah rahimakumullah dan ini sebenarnya penyebutan salafi gonjang ini difahami oleh orang-orang bahwa dia tetap mengatakan Yazid itu salafi. Iya kan? Seharusnya kalau meyakini bahwa dia hizbi, apa sulitnya untuk mengatakan dia hizbi? Apa sulitnya? Dan itu belum pernah kita mendengarkan. Kecuali ketika jalsa itu. Di majlis, di muhadarah. Tidak ada. Bahkan Ja'far Saleh. Ya, yang sering bersama dengan Zulkarnain. Itu memahami bahwa Zulkarnain pun mengatakan Yazid itu salafi. Cuma goncang. Artinya belum keluar dari salafiyah. Nah, ini juga yang jadi permasalahan ketika itu. Dan terus Syekh Rabi melihat perselisihan yang terjadi di antara mereka. Nah, ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah sebagian yang terjadi di majelis ketika itu. Nah. Dan di, lalu kemudian ada sebagian yang yang menuduh bahwa kesimpulan yang disebutkan yang telah disetujui oleh Syekh Rabi ini kurang ada yang tidak disebutkan di situ. Yang tidak disebutkan dalam kesimpulan jalsah tersebut adalah nasihat Syekh Rabi' hafizahullah iftahu safhatan bayda bukalah lembaran putih maksudnya lupakan yang lalu mari berjalan untuk yang berikutnya kita buka lembaran putih Lupakan masa lalu. Lalu kemudian difahami oleh sebagian mereka, lupakan masa lalu ini maksudnya ketika Syekh Rabi juga menasihati, tinggalkan sebab-sebab perselisihan, maksudnya seperti radio roja misalnya. Tinggalkan sebab perselisihan, artinya nggak usah kita bahas. Kamu yang mengatakan Radio Roja itu hizbi, ya silakan itu pendapat kamu. Saya yang mengatakan Radio Roja itu salafi, itu pendapat saya. Sudah nggak usah kita bahas, biar nggak ribut. Penafsiran dari mana ini? Ya. Ini yang disebarkan oleh Ja'far Saleh. Ma'asyiral Dalam keadaan Asy-Syaikh Rabi' sudah menyebutkan kalimat-kalimat peringatan yang menghormati manhajnya jangan mendengarkan radio ini. Terus boleh terangkan siapa mereka ini, siapa itu Ali Hasan Al-Halabi dan yang bersamanya diterangkan oleh Syekh. Nah, lalu difahami bukalah lembaran putih maksudnya sudah nggak usah dibahas lagi yang itu. Loh, kok begitu? Aneh. Ya. Jadi membiarkan kalau ada ikhwan mau mendengarkan radio roja dengan para dai-nya dengan berbagai macam ragamnya ya ya sudah dibiarkan saja begitu ya. tetangga kita yang selama ini ngaji sama kita dia mendengarkan radio roja bahkan nonton TV roja dibiarkan begitu itu maksudnya utruku asbabul khilaf meninggalkan sebab-sebab perselisihan siapa yang mengatakan demikian Maksudnya utruku asbab al khilaf, tinggalkan sebab khilaf yang menyebabkan kalian berselisih, tinggalkan. Radio roja dan yang semisalnya, tinggalkan itu. Karena inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan para dai. Tinggalkan, satukan kalimat Anda untuk menyatakan idza atur roja, radio radio raja radio hizbi suruli ya. Ini yang diinginkan oleh Syekh. Nah ini rahimakumullah. Ini yang terjadi dua tahun yang lalu. Nah. Lalu kemudian terus berjalan. Waktu demi waktu. Dan perlu diketahui setelah majlis bersama Syekh Rabi ketika itu rombongan Ja'far Saleh dan Dzulkarnain ini berangkat ke Yaman. Berangkat ke Yaman ke Ma'bar, ke tempat Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah. Kemudian ketika ke sana ternyata tidak merasa cukup dengan jawaban Syekh Muhammad Al-Imam. Tanya lagi tentang Radio Roja kepada Syekh Muhammad Al-Imam. Padahal permasalahan Radio Roja itu sudah diselesaikan oleh Syekh Robi di hadapan kedua belah pihak. Ini kedua poros sudah ada hadir di hadapan Syekh Rabi. Sudah selesai. Masih belum merasa puas, tanya lagi kepada Syekh Muhammad Al-Imam. Walhamdulillah Syekh Muhammad Al-Imam. Jawaban beliau, hasil beliau menasihati mereka. Bahwa permasalahan ini hendaknya kalian tanyakan kepada kibarul ulama. Maka apabila kalian nanti berangkat ke Saudi dan ke Mekah, saya wasiat, nasihatkan kalian untuk singgah ke rumah Syekh Robi, tanyakan permasalahan ini. Padahal sudah ditanyakan, mestinya mereka ngomong, sudah kami tanyakan Syekh, iya kan? Nah, mestinya ngomong gitu ke Syekh Muhammad Al Imam, terus terang gitu loh. Ya, ini kan memperkeruh lagi. Kalau seandainya ah, Syekh Muhammad Al Imam jawabannya berbeda dengan jawaban Syekh Robi, kira-kira apa yang terjadi? Pulang bawa oleh-oleh. Ya. Oleh-olehnya apa? Oh ini masalah ijtihad. Ya. Bagi yang mentahrir, ah, ada ulama yang menjadi pegangannya. Bagi yang mengatakan itu salafi, ada juga pegangannya dari ulama. Sehingga ya sudah nggak perlu diributkan. Nah itu. Itu yang mereka inginkan. Nah, katanya Abdul Bar, oh Tujuan kami bertanya itu hanya menambah wawasan ilmu katanya. Masya Allah. Menambah wawasan fitnah itu namanya. Ma'asyiral Akhirnya kemudian semakin banyak info yang sampai kepada Syekh Rabi' dan beliau mengetahui apa yang dilakukan Zulkarnain di majelis itu sampai keluarnya fatwa Syekh Rabi' setelah haji setelah haji. Ketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi mengunjungi Syekh Rabi' ya, dan itu dihadiri oleh Syekh Hani, Buraik dan yang lainnya Syekh Muhammad Ghalib, Khalid Baqis. Lalu sampai kepada pembahasan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi hafizahullah diundang untuk melakukan daurah di Indonesia tapi melalui jalur Dzulkarnain. Maka dinasihati oleh Syekh Rabi. Jangan kamu datang melalui jalur Dzulkarnain. Lalu beliau berbicara dengan bahasa ini. Makir la'ab yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Orang ini makar, mutalawin, bunglon. Ya, berjalan di atas metodenya Ali Al-Halabi dalam membuat makar. Dan perlu diketahui ini kesimpulan Asy-Syaikh Rabi. Ya. Jadi bukan ada seorang atau ustadz atau syekh yang menyampaikan pada Syekh Rabi, "Syekh, antum mengucapkan kepada Qarnain makir la'ab yamsyi ala taruk." Tidak sama sekali. Ini kesimpulan Syekh Rabi setelah beliau mempelajari dakwahnya Qarnain ini kesimpulan beliau. Nah. Dan beliau seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, hamilul liwa'il jarh wa ta'dil. Pembawa panji jarh wa ta'dil pada zaman ini. Nah. Beliau membongkar sekian banyak hizbiyun. Benar apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah siapa yang dikatakan oleh Syekh Robi Hizbi akan nampak nanti. Akan nampak hakikatnya. Beliau mengucapkan itu bukan yakni laisa bukan suatu omong kosong yang beliau sampaikan. Ilmu di atas ilmu. Beliau menyampaikan itu. Ini ma'asyarakat rahimahumullah Keluar fatwa Syekh Rabi' tentang Dzulkarnain. Saya mendengarkan itu dari eh, Syekh Muhammad Ghalib. Waktu itu eh, masih haji ketika di Madinah. Nah, tapi Syekh mengatakan antum jangan sebarkan dulu. Ya. ya sudah makanya saya tidak menyebarkan. Nah, saya menyangka bahwa di Indonesia ini yang mengetahui perkataan Syekh Rabi hanya saya. Ternyata para ustadz yang lain sudah tahu, tapi dari jalur yang lain. Dari jalur Asyikhani Buraid, Hafizahullah. Namun mereka pun menutupinya. Jadi belum disebarkan. Karena mengharapkan ada perubahan. Terus berjalan waktu. Sampai kurang lebih dua bulan. Sampai kurang lebih dua bulan. Asyikhani menyangka bahwa tahrir Syekh Rabi' kepada Dzulqarnain ini sudah menyebar, ternyata belum disebarkan. Nah, sampai kurang lebih dua bulan Syekh Hani ditanya, gimana menurutmu? Apakah maslahat untuk menyebarkan tahdir Syekh Rabi' kepada Dzulqarnain? Kaget Syekh Hani. Loh, kalian belum menyebarkan? Ada apa ini? Ya. Ma burut ya, ini ungkapan rasa heran dari Syekh Hani. Kenapa kalian begitu dingin dalam menyikapi fatwa Syekh Robi? Fatwa ini harus disebarkan. Sebarkan meskipun kalian harus menyebarkannya di majalah. negara Syekhan. Melalui surat. Nah, maka akhirnya disebarkanlah. Ya. Nah, ini untuk membantah perkataan uh, saudara Zulkarnain Khadir ketika dia berceramah menggelepar ceramahnya itu ya nah yang sepantasnya tidak pantas untuk dijawab gitu ceramah ini untuk menjawab secara detail tidak perlu karena kondisinya seperti yang disebutkan oleh para ulama la yadrima ya yakhruju min ra'si dia nggak tahu apa yang keluar dari kepalanya ini Nah, yang ada hanyalah emosi. Emosional. Pembicaraan tidak jelas. Nah, menukilkan berita-berita yang tidak valid. Nah, namun membangun ceramahnya hanya ditujukan pada satu orang dengan tuduhan hasid. Si hasid ini, si hasid ini. Pembahasan surah Al-Falaq Wa min syarri hasidin idza hasad. Langsung diarahkan kepada fulah. Maksudnya Luqman ba'd. Ya. Puluhan kali dia mengatakan si hasid ini, si hasid. Maksudnya orang yang hasad. Berkali-kali terus. Nah, pembahasan tidak ilmiah sama sekali. Makanya nggak perlu ditanggapi. Namun ada beberapa poin yang penting untuk diluruskan. Termasuk dia mengatakan bahwa Syekhani sendiri ya Syekhani sendiri tentang surat yang pertama maksudnya tahzir Syekh Rabi kepada Dzulkarnain itu tidak diperintahkan untuk disebarkan. Syekhani sendiri ketika mengeluarkan yang pertama sampai sekarang ini sikapnya Syekhani itu bukan untuk disebar seperti itu, bukan. Tapi tujuannya supaya Ustadzul Tanabuh. Tanabuh maksudnya berhati-hati. Padahal Syekhani sangat mengingkari perbuatan para ustadz karena tidak menyebarkan tahdir Syekh Rabi. Kenapa kalian tidak menyebarkan? Sampai beliau mengatakan, Allah ini termasuk kelalaiannya orang-orang saleh. Ada tahdir, kok tidak disebarkan? Kalau seandainya tahdir itu ya, kalau seandainya tahzir itu ditujukan kepada Luqman, tentu mereka sudah menyebarkannya kemana-mana. Kok kenapa kalian tidak sebarkan? Di hadapan kalian ada seorang musuh yang pembuat makar, pembuat tipu daya. Walhasil sudah bahasanya, Masya Allah. Syekhani. Hah? Jadi tidak benar kalau dikatakan tidak diperintahkan untuk disebarkan. Disebarkan. Dan beliau ulangi lagi ketika telekonferensi bahwa tidak boleh tawakuf terhadap fatwa tahzir dari Syekh Rabi. Tidak diperbolehkan tawakuf. Nah, nah. Ini. Setelah keluar tahzir, maka keluar pula sikap dari Ustadzul Karnain. Menulis di website ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih atas keluarnya tahdir Syekh Rabi terhadapnya. Nah. Namun sayang sekali pada isi surat tersebut meskipun disebutkan bahwa surat ini berdasarkan bimbingan salah seorang syekh namun di dalam isi surat itu tidak menunjukkan ketulusannya untuk rujuk dari kesalahan-kesalahannya. Bahkan dia ingin menyerang balik Dia mengatakan dalam suratnya, ولذلك أقول للإخوة الذين أوصلوا أخبارا كاذبة لشيخنا ربيع بأنني على طريقة الحلبي بيننا وبينكم ميعاد عند ربنا جل شأنه ليحكم بيننا بالقسط وهو أحكم الحاكمين لا أدري بأي عقل يصور هؤلاء الإخوة لشيخنا ربيع بأنني على طريقة الحلبي نعم Oleh karena itu saya mengatakan kepada para ikhwah yang menyampaikan berita-berita dusta kepada Syekh Rabi'. Jadi sudah. Jadi bukan merunduk segera rujuk dari kesalahan-kesalahan tapi justru menyerang balik menganggap bahwa fatwa Syekh Robi dibangun di atas berita dusta. Sehingga dia mengatakan, kami mengatakan para ikhwan yang menyampaikan berita dusta kepada Syekh Robi bahwa saya berjalan di atas metode al-halabi antara kami dan kalian perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala maksudnya yaumul qiyamah kita akan berhukum di hadapan Allah saya tidak tahu akal apa yang mereka gunakan dalam menggambarkan kepada Syekh Rabi bahwa saya ini berjalan di atas metode al-halabi sekali lagi perlu diketahui bahwa penyebutan Dzulqarnain berjalan di atas metode Al-Halabi ini sama sekali bukan penyebutan seseorang dari kalangan para ustaz atau seorang dari syekh. Ini adalah kesimpulan dari Al-Allamah Rabi' bin Hadel matkal, madkhali Kesimpulan beliau melihat dakwah Dzulqarnain. Ya. Makanya tidak ada yang yang mentalqin, yang yang menyampaikan kepada Syekh Rabi' bahwa Zulkarnain itu berjalan di atas metode Al-Halabi. Tidak ada sama sekali. Itu kesimpulan dari Syekh Rabi'. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah. Maka berangkatlah Zulkarnain. Ya. Berangkat Zulkarnain ke Arab Saudi ketika itu. Walhasil kita semua menunggu. Ya. Kita semua menunggu. Semoga kepulangan beliau mendatangkan hasil yang baik. Semoga apa yang beliau sebutkan dalam surat bahwa saya akan rujuk dengan dengan begitu mudahnya bikulli suhulah dengan penuh kemudahan dari setiap kesalahan ini yang kita harapkan makanya setelah itu nggak ada yang berbicara nah karena kita mengharapkan agar beliau benar-benar kembali kepada al-haq meninggalkan insirafat yang diperingatkan oleh para masyayikh dan para ustaz Nah, namun ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah berjalan hari demi hari, waktu demi waktu sampai beliau sendiri pulang tidak ada klarifikasi. Yang ada menyebar di grup BBM. Termasuk di antara keajaiban dunia. Seseorang disuruh bertaubat dalam keadaan dia tidak mengetahui dosa apa yang dia lakukan. Masya Allah. Ya, kurang lebih seperti itulah bahasanya. Saya nggak hafal. Pulang sampai ke Makassar, mengumpulkan para ustadz di Makassar yang hadir hadir. Nah, ketika mereka hadir, yang disampaikan apa? Bahwa ya saya ini mau bertobat, tapi bertobat dari apa? Apa kesalahan saya? Coba ini menunjukkan talaubnya Zulkarnain. Di hadapan para masyayikh, di hadapan Syekh Hani, terang-terangan dia mengatakan saya rujuk dari setiap kritikan-kritikan yang disampaikan pada saya. Ini pernyataan dia. Nah, Syekh Rabi dengan tegas menyatakan ketika saya sempat bertemu setelah pertemuan uh, eh, Syekh Rabi dengan Zulkarnain tiga hari sebelumnya Syekh Rabi mengatakan ana tuh, saya sudah menasihatinya wa wa'ada bil khair dan dia menjanjikan kebaikan. Janji apa itu? Janji rujuk. Fa in thabata falhamdulillah wa idza ma thabat fa hada syai'un than. Kalau memang itu benar, alhamdulillah. Kalau tidak benar, maka ini perkara lain. Likulli maqamin maqal. Setiap kejadian ada pembahasan tersendiri. Ternyata yang disampaikan di hadapan para ustadz, dia tidak mengerti harus rujuk dari mana. Kesalahan apa? Ini musibah, masyarakat rahimakumullah. Kalau begitu, semestinya dia berangkat ke sana, semestinya dia berbicara kepada Syekhani mengatakan, saya tidak punya kesalahan, harus rujuk dari mana, kan gitu. Kenapa dia mengatakan siap untuk rujuk? Dan dia menerima risalah syekhani yang nanti akan kita sebutkan insyaallah. Dan dalam telekonferensi juga asy syaikhani menyampaikan bahwa Dzulkarnain telah siap untuk menyatakan rujuk dari setiap kesalahannya. Tapi ternyata buktinya dia tidak entah tidak tahu atau pura-pura nggak tahu mana kesalahannya. Satu saja. Satu saja dulu. Yang disebutkan Syekhani dalam telekonferensi yang katanya telekonferensi ini mau diterjemahkan secara tertulis yakni dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara lengkap yang di dalamnya terdapat tahzir terhadap Ja'far Saleh. Ini yang kita tunggu sampai sekarang belum ada. Sikap terhadap Ja'far Saleh. Ya, yang terang-terangan membela Radio Raja, membela sebagian hizbiyun, menganggap mereka salafiyun. Nah, sehingga ditahdir pada telekonferensi ditahdir oleh Syekhani bahwa ini termasuk sebab yang menyebabkan kalian berselisih. Hendaknya kalian menjauhkan diri darinya. Dari Ja'far ini dan Ja'far yang lainnya. Dari Ja'far ini dan dari Ja'far yang lainnya. Jauhkan diri kalian darinya. Nah, sudah itu. Nah, maka akhirnya Ja'far Soleh merasa kena batunya. Maka dia pun berkicau. Berkicau di Facebook. Ya. Dia mengatakan, apa yang bisa diperbuat? Kalau semua lupa bahwa nama-nama dai berikut pernah sama-sama berkumpul dengan Ustadz Abdullah Taslim di Rawalumbu. Dalam rangka mengupayakan pendekatan antara pihak-pihak yang dianggap bisa mendekat dari kedua belah pihak. Lalu kenapa harus ada yang dikhianati? Maksudnya kok kenapa dia sendiri yang diserang? Yang lain selamat dari serangan. Siapa itu yang pernah kumpul di Rawalumbu dengan Abdullah Taslim As-Sururi Ali Basuki Abdullah Sya'rani Abdul Bar Ayub Rizki dan saya sendiri maksudnya Ja'far Saleh saya sendiri kemudian kami sepakat bahwa Qarnain adalah orang yang sulit sehingga diupayakan pada tahap berikutnya ini kan makar ya mereka mana Dzulkarnain orang yang sulit. Kalau orang yang sulit seperti ini saja yang disebut oleh Syekh Rabi' la'ab makir mutalawin yamshi ala tariqatil halabi fil makr dianggap mereka sulit. Terus gimana keadaan mereka ini? Ternyata bukan Ja'far Soleh sendirian yang ingin membuat makar. Di belakangnya ada yang lain. Para ustadz-ustadz yang lainnya. Maka oleh karena itu ma'asyiral rahimakumullah, kita tidak ingin memperkeruh suasana. Ya. Kita ingin berjalan di atas al-manhaj as-salafi al-wadih yang jelas di atas bimbingan para ulama. Kalau para ulama mengatakan hati-hati dari fulan sudah selesai. Wajib bagi kita menjauhkan diri darinya agar kemudian manhaj salaf ini terselamatkan dari berbagai macam noda-noda yang dikhawatirkan mengotori manhaj salafi maka itu yang kita inginkan. Dan sampai sekarang ma'asyir akhwa rahimakumullah rujuk belum ada. Ya. Dan itu tetap kita harapkan. Ya. Wallahi tidak ada keinginan kita untuk untuk senang dengan adanya perpecahan, senang dengan adanya perselisihan tidak sama sekali. Namun bersenang-senang dengan kondisi yang seperti ini adanya sebagian ikhwan yang akhirnya hanyut tenggelam ke dalam hizbiyah, terpengaruh dengan pemikiran hizbiyah, itu juga merupakan hal yang kita tidak inginkan. Nah, saya kira ini masyarakat bagian pertama insyaallah taala akan ada lanjutannya pada pertemuan yang lain Allah taala. Wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.